Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Ana tulis sing yuan witi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure Tuki kadang pawong mitra inate ing sa tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk sombong Pantita Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Uh, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-691 ini dengan para pemain Lani SWP sebagai Denok, Rifki sebagai Bawat, Endang sebagai Nyai Pangkin, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivon Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ternyata ada orang yang mendengar cerita dan permintaan tolong itu. Seorang pemuda berlari-lari mendekat dan langsung mendobrak pintu. Pemuda itu segera mencabut pedang dan memeriksa semua ruangan. Namun pemuda itu tidak menemukan siapapun. apa, Eh, mengapa keadaanmu seperti ini? Denok, berceritalah, ada apa? Ada maling yang datang. Mencuri apa? Aku, aku... Kau kenapa, Denok? Aku diperkosa, kakak. Hah? Apa? Kau diperkosa? Siapa yang melakukan? Orangnya <laughs> Masih muda. Rambutnya putih semua. Dia mengaku dia mengaku bernama Pamegapsi. Hah? Kemana dia? Orangnya, orangnya lari kakak. Katakan kepadaku Deno, orang yang berasal dari mana Pamegapsi itu? Hah? Aku akan mencari. Kemana dia lari? Aku tidak tahu, Kakak. Oh, gila. Oh, di luar gelap sekali. Coba ini siang hari. Pasti akan aku kejar orang itu. Sudah. Sudah, Dena. Jangan nangis. Apa yang kau alami ini musibah. Dan musibah bisa menempa siapapun. Sudah. Jangan menangis. Cobalah kau tenangkan hatimu. Dan dengan perasaan tenang, ceritakan kepadaku. Apa yang terjadi? Hmm? Ibu. Tenanglah. Ibu. Oh. Pakaian Denok Marat Marit tidak keruan. Beruntung sekali orang yang memperkosanya. Ia benar-benar mendapatkan seorang gadis Sebaiknya aku memanfaatkan keadaan ini. Sudah lama sebenarnya aku membayangkan menggeluti gadis ini. Sekarang ada kesempatan yang sangat baik untukku. Mengapa kesempatan ini tidak aku pergunakan dengan sebaik-baiknya? Dan waktu belum tentu ada kesempatan seperti ini. Hmm. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau alami itu tidak perlu kau sesali. Uh, maksudku, aku juga bergairah. Jangan, jangan. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Layanilah aku, Denok. Jangan. Jangan kakak bawa. Ah, sudahlah. Lagi pula, apa yang kau pertahankan? Hah? kehormatan. Kau sudah tidak mempunyai lagi. Ayolah, layani aku, Den. Tidak, aku tidak mau. Ya, apa yang aku pegang ini? Pisau ini tajam sekali. Pisau ini akan aku benamkan ke perutmu dan mayatmu akan ditemukan orang di sungai. Kalau kau tidak mau melayani aku. Jangan, Kakak. Jangan lakukan. Nah, makanya Layani aku. Ayolah, kita kenalan. Jadi itu yang dilakukan Bawat kepadamu. Bawatlah sebenarnya uh, orang kedua yang telah memperkosa aku, Tuan. Dia juga mengancamku akan membunuhku jika aku bercerita pada orang atas apa yang diperbuatnya itu. Hmm. Bawat bukan manusia lagi. Akan tetapi, manusia yang berperilaku seperti itu hanyalah binatang Bibi sudah mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh anak gadis Bibi. Ah, sudah anak muda. Apa yang menimpa anakku? Ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bahwa tidak menolong, namun malah memanfaatkan keadaan. Anakku diperkosanya. Lalu, apakah Bibi menerima keadaan ini begitu saja? Apakah yang bisa Bibi lakukan anak muda? Aku hanya seorang janda. Tidak ada lelaki di rumah ini yang bisa dijadikan tiang saka. Meski aku merasa benar-benar sakit hati kepada Bawat. Akan tetapi apakah yang bisa kami lakukan? Yang bisa kami lakukan, kemudian hanyalah pasrah. Kami ini orang lemah. Tidak ada orang yang sudi memberikan perlindungan kepada kami. Bagaimana para penduduk bisa mengetahui bahwa orang yang memperkosa anak gadis Nyai adalah orang berambut putih? Beberapa orang penduduk memergoki orang berambut putih itu meninggalkan rumah Kisunu Wiromerto. Siapa Kisunu Wiromerto itu? Ia mempunyai anak gadis dan yang dialami anak gadisnya sama dengan anakku. Gila. Bahkan anak gadis Kisunu Wiromerto itu karena tidak mampu menanggung malu memilih bunuh diri. Bunuh diri? Oh, baiklah Nyai. Aku kira keterangannya aku perlukan sudah cukup. Aku akan mencoba menemui Kisunu Wiromerto untuk mendapatkan keterangan. Dan nampaknya tidak tertutup sebuah kemungkinan bahwa ada sebuah kerjasama antara orang yang berambut putih itu dengan Bawat. Aku akan mengorek keterangan itu darinya. Oh, Nyai, aku hanya mempunyai ini. Namun demikian aku berharap uang ini bisa membantu kesulitan Nyai. Terimalah, Nyai. Terimalah. Eh, eh, kau, kau memberikan uang ini kepada kami anak muda? Benar. Sedemikian banyak ini. Ya, terimalah. Terima kasih, anak muda. Terima kasih. Dan tenangkan hatimu, Nyideno. Aku akan mencoba membalaskan sakit hatimu. Baik kepada orang yang berambut putih itu, maupun kepada bawat. Aku tidak akan mengampuni mereka. Bersembunyi dimanapun mereka itu, pasti akan aku temukan. gadis-gadis. Namanya Pamekatsi. Pamekatsi berarti menceraikan kasih sayang. Nama itu sungguh sesuai dengan perbuatannya. Gemar memetik kembang-kembang, membiarkannya layu untuk selamanya. Tapi dia berambut putih. Oh, baiklah, akan aku selidiki kejadian ini sampai tuntas. Kalau perlu, akan aku peras darah pemuda bernama Bawat itu. merasa sangat penasaran. Ada sesuatu yang mengganduli kepalanya dan membuatnya resah gelisah. Suasana larut dalam sepi. Setelah tidak berapa lama kemudian, Kameswara telah berada di halaman rumah Kisunu. Namun setelah berada di halaman rumah itu, Kameswara tiba-tiba berpikir, Jika aku menemuinya dan menanyainya, yang terjadi mungkin justru akan melukai perasaan orang itu. Anaknya telah mati bunuh diri, meninggalkan kisah pahit yang tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun. Aku merasa curiga bahwa ada sebuah hubungan antara Bawat dengan lelaki berambut putih bernama Pamekat itu. Ya, aku batalkan niatku untuk menemui Kisuno. Sebaiknya aku korek keterangan dari pemuda gila itu. Ada ah, orang mengetuk pintu. Siapa malam-malam begini menggangguku? Kisarak Bawat, Bukalah pintunya. Aku ada keperluan denganmu. Suaranya... Suara orang yang tak mempan dibakar itu. Aku tahu kau berada di dalam kisanak. Ayo keluarlah. Buka pintunya. Aku mempunyai sebuah keperluan denganmu. Oh, gila. Orang itu nampaknya mendendam kepadaku. Dan bermaksud membuat perhitungan denganku. Wah, bagaimana ini? bisa aku. Sebaiknya aku pergi saja. Aku lari melewati pintu butulan belakang. Orang itu bisa membunuhku. Di sana, bukalah pintunya. Bawat yang pada dasarnya mempunyai sikap pengecut dan penakut itu segera membuka pintu butulan di bagian belakang rumahnya. Dengan mengendap-endap dia berjalan. Dan setelah merasa agak jauh, ia kemudian berlari sifat kubik. akan putus nafasku. Sial. Ada urusan apa orang itu mendatangi rumahku? Tentu saja aku mempunyai keperluan denganmu, Kisanak. Kau... Kau akan menghindariku, Kisanak Bawat? Kau... Kau mau apa? Ada persoalan yang masih belum selesai. Itulah sebabnya aku merasa perlu menemuimu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi bu, Bukankah... Bukankah bagaimana? Bukankah semuanya sudah selesai? Hmm. Menurutmu semuanya boleh selesai ke sana. Namun belum bagiku. Katakan, di mana Pamegatsi? Uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Aku merasa yakin kau pasti mengetahui siapa dan di mana Pamegatsi. Orang berambut putih yang telah menodai Deno. Katakan, karena kalau kau tidak mau mengatakannya, Aku akan mematahkan tanganmu. Oh, gila. Mungkin. Akan tetapi kegilaan itu imbang dengan perbuatan yang kau lakukan pada gadis yang malang itu. Uh, uh, uh, apa maksudmu? Jangan berpura-pura tidak tahu. Pamegatsi telah menodai gadis itu. Ia yang mestinya memerlukan pertolongan. Namun kau timpa dengan noda yang lebih menjijikan lagi. Kau yang kemudian datang tidak menolongnya. Tetapi malah mengulangi perbuatan Pamegatsi. Gila. Aku tidak melakukannya. Kau akan ingkar kisarak bawah. Eh, apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Baik. Boleh saja kau menganggap begitu. Namun ketahuilah. Bahwa aku telah mendapat kuasa dari gadis itu untuk membalaskan sakit hatinya. Oh, aku harus mematahkan tanganmu. Bukan saja mematahkan tanganmu. Akan tetapi agar di kemudian hari kau tidak mengulanginya lagi perbuatan terkutuk itu maka terpaksa kau akan aku kebir. Gila. Mau lari kemana kau? Eh? Kau? Tidak. Jangan harap kau bisa menghindar dari kami bertiga. Bawat yang semula bermaksud melarikan diri menjadi gemetar ketakutan. Haji Kakang Kawah Adiari-ari yang digelar kama suara membuat bawat deredek Kakinya menggigil dan bahkan tidak sanggup menyangka tubuhnya. Kau akan lari? aku... Katakan, di mana Pamekatsi? Eh, aku... Aku tidak tahu. Katakan, di mana Pamekatsi? Aku... Aku tidak tahu. Katakan, di mana Pamekatsi? Eh, aku... Aku tidak tahu. Aku akan mematahkan tangan ini. Jangan, Jangan, jangan, dulu. Kalau kau tidak mau mengatakan di mana si pemetik bunga itu, maka aku akan mematahkan tanganmu. Ya. Dia bagaimana? Gimana? Orang itu, orang itu tidak akan kemari lagi. Di mana dia? Oh, gila. Perbuatan siapa ini? Hei, jangan lari! Jangan lari. Siapa yang lari? Aku tidak lari. Hah? Kau? Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. tiba-tiba melesat dari kegelapan malam. Kama suara terkejut dan segera melenting menghindarinya. Tetapi pisau-pisau yang lain bagaikan hujan menyebukkannya. Salah sebuah pisau menancap di selangkangan bawat, mengebirinya, hingga pemuda itu menjerit kesakitan. Darah bersimbah di dekapan tangannya. Kama suara segera melenting dan kemudian meloncat di depan orang yang melemparkan pisau dengan beruntun itu. Kama suara tertegun melihat orang itu. Sundaka. Ternyata kau sampai di tempat ini pula, Kameswara. Apa? Apa yang telah kau lakukan, Pinaka? Aku sekedar membantumu, kami suara. Aku merasa tidak telaten melihat cara menguras keterangan orang itu. Lagi pula, aku tidak senang dengan perbuatannya. Dia, dia... Kau hanya sekedar mengancamnya, kami suara. Aku tidak telaten. Maka aku membantu membuktikan ancaman itu agar menjadi kenyataan. Pemuda itu telah aku kebiri. Aku yakin untuk selanjutnya ia tidak akan membahayakan para gadis lagi. Lihat, dia... Tentu sakit sekali. Mati aku, mati aku. Lanjutkan pemeriksaan yang sedang kau lakukan, kami suara. Aku akan menunggu di sini. Kau tahu siapa Pamegatsi? Kalau aku tahu siapa Pamegatsi, Kau tidak perlu mengorek keterangan darinya. Dan pisau yang aku lepaskan tidak lagi menggapai keselangkangannya. Akan tetapi ke jantungnya. Lanjutkan saja. Tetapi, bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan Panji Sapra? Kelihatannya banyak sekali hal yang akan kau tanyakan. Akan tetapi itu nanti saja. Sebaiknya cepat kau korek keterangan dari pemuda itu. Sebelum ia kehabisan darah dan mati. Baik, baik. Sebenarnya Kamaswara merasa iba melihat keadaan pemuda yang bernama Bawat itu. Pemuda itu terduduk dengan tangan basah oleh merah darah. Pemuda itu menggigit bibir untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa yang diteritanya. Bagaimana Kisana? Bisakah kau menceritakan sesuatu kepadaku sebelum aku meninggalkanmu? Di manakah aku akan bisa menemukan lelaki berambut putih bernama Pamegatsi Sid? Mati aku. Mati aku. Di sana bawah. Kau tidak mendengar kataku? Mati aku. Mati aku. Rasakanlah hal itu sebagai hukuman atas perbuatanmu selama ini, sana Bawah. Mundur wohing penggawe. Siapa yang nandur nantinya bakal mundur. Siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Katakan, di mana Pamegatsi? Megatsi? sakit, mati aku, mati. Aku. Katakan di mana orang bernama Pamegatsi itu berada. Aku tidak telaten, kami suara. Orang semacam ini, untuk apa dibiarkan hidup? Pisau <laughs> ini akan mengantarkanmu ke gerbang kematian. Kau boleh memilih. Pisau ini harus aku benamkan di mana? Katakan. Di jantung? Di perut? Atau di tengah-tengah lehermu? Katakan di mana orang berambut putih itu berada. Ayo cepat yang mengaku mengaku hantu. Hantu apa? Hantu hantu dari dari pusat kambangan. hantu dari Nusa Kambangan. Sebuah julukan yang mengerikan. Hantu dari Nusa Kambangan keluyuran hingga sampai di tempat ini. Jauh sekali. Tempat itu jauh sekali dari sini, Kisanak Bawan. Mengapa ia sampai di sini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Katanya Sakit. Cepat katakan. Orang itu, orang itu sedang sedang pergi ke ke. Mentau? Ya. Aku sudah menduga kalau ia berurusan dengan mentau. Baik. Kau sudah memberikan keterangan dengan jelas. Sebagai imbalan, Terimalah keadaanmu itu dengan hati yang bersih. Itu hukuman atas perbuatanmu yang biada pada gadis anaknya Ipangkin itu. Dan mungkin juga pada gadis-gadis lainnya. Ingat, Bawat. Aku tinggal di hutan mentau. Akulah peri Mentauk yang terkenal itu. Mentauk dengan tempat ini tidak seberapa jauh. Jika aku mendengar kau berbuat macam-macam lagi, maka aku akan datang untuk mencabut nyawamu. Oh, jangan. Keluarga Nyai Pangkin. Mulai sekarang berada dalam perlindunganku. Mengerti? Eh, eh, ya, ya. Aku mengerti. Berjanjilah. Kau tidak akan mengulangi perbuatanmu itu. Aku berjanji. Ia tidak perlu berjanji, Pinaka. Keadaannya yang sekarang menyebabkan ia tak mungkin mengganggu perempuan lagi. Masih bisa. Mungkin ia akan berbuat kasar untuk membalas dendam dan sebagainya. Jika ia tidak mampu menumpahkan nafsu laki-lakinya. Karena sudah aku buntungi dengan pisauku. Bisa saja ia menumpahkan dalam bentuk yang lain. Kalau hal itu terjadi, akan aku makan jantungnya. Aku tidak main-main dengan ancaman ini. Mari, kita tinggalkan tempat ini. sebuah sungai yang airnya mengalir gemercik. Kamaswara duduk bersandar di batu. Binaka swasti ratu berbaring bersandar di pangkuannya. Kamaswara mempusai rambut istrinya yang ternyata adalah kakak kandungnya itu dengan mesra. Tatapan mata pemuda itu memandang ke arah langit. Pada kerlap-kerlip bintang-bintang yang bertaburan tak terbilang jumlahnya. berjumpa denganku di Parang Taritis. Mereka yang mengatakan kepadaku kau berada di sini. Badrawati dan Mare Aman menceritakan keadaan anakku. Ada seorang perempuan pemilik Raja Kalacakra yang menyusuinya. Benarkah? Ya. Perempuan itu bernama Nawang Gumila. Oh, ah, aku senang sekali mendengar hal itu, kami suara. Aku berharap kelak aku akan bertemu dengannya. Aku akan memeluknya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku yang tiada terkiranya. Sebagai seorang ibu, aku adalah jenis ibu kepala karena tidak mampu menunaikan tugas seorang ibu dengan baik. Namun untunglah ada perempuan yang baik hati itu. Untuk apa yang dilakukannya, bahkan mencium kakinya pun aku tidak keberatan. Tapi, benarkah anakku berada dalam perlindungan yang benar-benar aman kami suara? Ya, paling tidak untuk saat ini titisan Durga itu tidak akan mampu menjamahnya. Syukurlah. Selama ini aku selalu gelisah memikirkan hal itu. Jika kau yang mengatakan kepadaku, aku percaya kami suara. Bagaimana denganmu sendiri, Kenaka? Ya, seperti inilah keadaanku. Wujudmu tidak karuan. Pakaianmu copang-camping. Rambutmu awut-awutan. Orang yang berjumpa denganmu tentu banyak yang mengira kau adalah peri atau kuntilanak. Keadaan yang kacau balau ini menyebabkan kau lupa merawat dirimu. Mengapa kau tidak melaksanakan saranku? Maafkan aku, kami suara. Sulit sekali aku melaksanakan petunjuk itu. Aku sudah mencoba untuk bertapa Memusatkan diri dalam mesup rata. Menutup babahan hawa sembilan di tubuhku. Namun aku tidak mampu. Raja Mata Durga itu begitu kuat mencengkeram jiwamu. Iya, benar kami suara. Terutama pada saat bulan purnama. Raja di tangan kiriku ini benar-benar menggeretaki tubuhku. Mengaliri segenap pori-pori darahku. Sehingga aku tidak sadar sama sekali apa yang aku lakukan. Aku kehilangan diriku. Yang mengeram pada tubuhku adalah jiwa yang lain. Bahkan seperti binatang. Beruntunglah. Saat itu Badrawati telah bertindak cepat. Ia membawa lari dengan paksa anakku. Bagaimana dengan Panji Sapra? Yang bisa aku lakukan Selama ini aku selalu mengikutinya. Kemanapun ia pergi, aku mengganggu apapun yang dilakukannya. Bukankah ia memiliki Aji Condo Birowo? Ajian yang dimilikinya itu dahsyat sekali kami suara. Ia mempunyai piaran dua makhluk bajang yang mampu berkembang biak. Dibunuh satu, maka yang dibunuh itu akan membelah diri menjadi dua. Sebuah ilmu yang tentu sangat merepotkan. Apakah kau sudah menemukan cara untuk menghadapinya? Hanya orang yang berhati bersih saja yang mampu menghalau bajang-bajang keparat itu. Aku tidak berhati bersih. Kau pun juga nampaknya tidak. Maka kita berdua tentu tidak bisa menghadapi ajian Chandra Biro itu. Jika anak kita kelak telah dewasa, mungkin ia satu-satunya orang yang sanggup menghadapi ajian itu. Jika aku yang dihadapkan pada Panji Saprang dengan makhluk demit piarannya itu, maka yang akan aku lakukan adalah mengamuk. Aku tidak peduli bajang-bajang itu beranak pinak. Aku terus mengamuk dan mengamuk. Jika aku bisa mati karena perbuatanku itu, aku senang. Nampaknya sikapmu itu membingungkan Panji Saprang Pinaka. Ya. Ia menjadi kebingungan karena ulahku. Ia bingung mengambil sikap karena aku juga memiliki Raja Mata duga Raja Keparat ini. <laughs> Ia aku buat kalang kabut dan serba salah. Badrawati bercerita, ia tak pengalung. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Aku tidak tahu. Namun aku menduga ia sedang menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna dengan Tapangalong. Tapi sesuatu apakah itu? Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak akan pernah membuatnya tenang bertapa. Meski hanya dalam sekejap sekalipun. Lari Angon juga bercerita tentang dua orang pengawalnya yang luar biasa. Sambu Nisado. Keduanya telah mati semuanya aku bakar. Mereka memiliki ilmu yang dahsyat. Masing-masing bisa saling menghidupkan kembali jika salah satu di antaranya terbunuh dengan cara meloncati tubuhnya. Aku bakar keduanya pada saat yang bersamaan. Oh, sebuah ilmu yang aneh dan ya. luar biasa. Lalu, apa yang kau ketahui tentang Pamegasi? Aku belum mengetahui siapa dia. Namun kelak, jika aku menemukan si bedebah keparat itu, ia akan mengalami nasib seperti yang dialami pemuda bernama Bawat tadi. Oh, akan tetapi, nampaknya ada sesuatu yang akan merepotkan kita dalam bersikap Pinaka. Apa? Menghadapi orang semacam itu, kita sulit bersikap bagaimana? Kalau bertemu denganku, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Oh. Kenapa? Ada apa? Mudah-mudahan saja dugaanku salah. Namun bahwa orang itu berambut putih, itu yang membuat aku gelisah. Kemudian orang itu ternyata tinggal jauh di Nusa Kambangan. Hal itu menguatkan dugaanku bahwa ia jauh-jauh dari Nusa Kambangan mendatangi hutan mentau. Hal itu juga menguatkan dugaanku. Aku mengira ia pasti mempunyai hubungan dengan Panji Saprang. Meski aku tidak tahu hubungan itu dalam bentuk seperti apa. Aku... Aku belum jelas maksudmu. Bagaimana sikapmu? Seandainya kau mengetahui Pamekasi itu adalah pemilik Raja Kalacakra yang kelima. pemilik Raja Kalacakra. Iya. Ah, perbuatannya seperti itu. Itulah yang sedang aku renungkan. Su Sudah yakinkah kau bahwa orang itu memiliki Raja Kalacakra? Hanya sampai pada sebuah dugaan, Pinaka. Akan tetapi firasatku mengatakan dugaan itu benar. Tapi bagaimana mungkin? Keberadaan orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra itu memang aneh, Pinaka. Seperti betapa anehnya kau yang adalah ibu dari para Parameswara. Justru memiliki Raja Mata Durga. Memang sulit dimengerti. Aku berharap Tuganmu itu salah, kami suara. Iya. Aku juga berharap demikian. Aku berharap semoga dugaanku itu salah. Namun marilah kita menyiapkan hati kita untuk melihat kenyataan yang mungkin tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya. Andai kata benar ia salah seorang pemilik Raja Kalacakra tidak akan membiarkan tindak tanduk dan perbuatannya yang seperti itu. Kelak, ia akan berhadapan dengan aku. Gemericik air masih mengalir. Tinaka swastirati yang memperingkan diri di pangkuan adik lelakinya itu memandangi bintang, mencoba mengira-ngira berapa jumlahnya. Keheningan itu serasa larut mengusik hati Kameswara. Manakala tangan kanannya membusai rambut kakaknya yang pernah menjadi istrinya itu, kenangan masa silam itu seperti terputar kembali dalam kenangannya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.